السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين Ikhwan wa akhwat, Alhamdulillah Rabbil Alamin Pagi yang cerah ini Bertepatan tanggal 24 Desember 2006 Insya Allah pada ahad pagi ini kita akan bahas sebuah buku dengan judul Sifat Salawat dan Salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung ditulis oleh Al Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad dan insya Allah juga akan dibahas langsung oleh beliau. Buku ini terbitan terbaru dari Pustaka Al Ilmu bekerja sama dengan Maktabah Muawiyah. Kesempatan ini insya Allah kita akan adakan sampai waktu menjelang zuhur. Demikian kami harapkan kepada jamaah untuk menjaga ketertiban di dalam masjid selama berlangsungnya kajian kita pada pagi hari ini.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 Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara atau urusan yang baru dalam agama dinamakan bid'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan tadi amma ba'd fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal هدي محمد Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sesungguhnya sebaik-baik hadis perkataan adalah kitabullah Ini dalam lafaz lima Muslim dan lafaz lima An-Nasa'i dan Ahmad dan lain-lain fa inna asdaqal hadis kitabullah Sebenar-benar perkataan adalah kitab Allah. Dan sebaik-baik pimpinan petunjuk adalah pimpinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yang menjelaskan, mensyarahkan, memberikan bayan, menjabarkan, meluaskan Al-Quranul Karim sebagai hidayah bagi manusia. وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا Dan sejelek-jelek urusan adalah yang muhdath. Muhdas adalah hal yang baru Yang tidak ada contoh sebelumnya Jadi yang tidak ada contoh dalam hal keagamaan Dalam hal peribadatan Yang tidak pernah dicontohkan, ditetapkan Baik itu merupakan perintah wajib atau perintah sunat dari Rasulullah SAW. Walhasil tidak masuk ke dalam al-Islam. Ini muhdats. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. dan setiap perkara yang muhdat bid'ah berarti bid'ah maknanya muhdat sesuatu yang baru di dalam agama bukan sesuatu yang baru yang ada dalam kehidupan manusia yang berkembang sesuai dengan zaman dan tingkat berpikir manusia seperti pada zaman Nabi tidak ada pesawat pada zaman kita ada pesawat pada zaman Nabi tidak ada kendaraan yang bernama mobil dan seterusnya pada zaman Nabi tidak ada pengeras suara seperti ini. Pada zaman kita ada. Ini bukan bid'ah yang masuk dalam sabda Nabi tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan kepada kita tercelanya bid'ah dan ahli bid'ah dan seluruh permasalahan di telah dimasuki dengan berbagai macam bid'ah. Di antaranya adalah ibadah yang sangat besar yang termasuk bagian dari zikir. Di mana Rabbuna Jalla Ala telah memerintahkan kepada kita untuk berselawat dan mengucapkan salam kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Selawat Allah kepada Nabi, pujian dan sanjungan Allah kepada hambanya dan nabinya dan rasulnya yang mulia di hadapan makhluk, di hadapan para malaikatnya. Pujian dan sanjungan Allah tabarak wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengulang-ulang pujiannya kepada hambanya dan rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kami tidak mengutusmu melainkan untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil'alamin Kami tidak mengutusmu melainkan untuk menjaga rahmat bagi sekalian alam. Banyak sekali pujian Allah pada beliau. Di antaranya, Inna Allah wa malaikatahu yusallun ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Allah puji dan sanjung Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Adapun selawat malaikat kepada Nabi adalah memohon. Memohon meminta kepada Allah tambahan kebaikan. Dari kebaikan yang telah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kebaikan yang sangat besar, dan sangat tinggi. Bahkan beliau sayyidul anbiya wal mursalin. Kebaikan yang Allah berikan kepada beliau an-nubuwah wal risalah, kenabian dan kerasulan. Allah Subhanahu wa taala utus beliau untuk seluruh umat manusia, bahkan menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau Al-Qur'an mukjizat ilmiah. Satu mukjizat yang dapat disaksikan dengan mata kepala oleh orang yang hadir pada ketika turunnya wahyu pada masa itu dan orang-orang yang sesudahnya sampai pada zaman kita sekarang ini dan seterusnya mendekati hari kiamat sampai hari kiamat mukjizat ilmiah mukjizat terbesar yang diberikan kepada beliau ini merupakan kebaikan yang sangat besar dan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada beliau, tetapkan kepada beliau syariat yang kamil, yang sempurna, yang tidak memerlukan tambahan dan pengurangan sedikit pun juga dan dari siapa pun juga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu dan aku rela Islam sebagai agama bagimu. Maka permohonan malaikat kepada Allah agar memberikan tambahan kebaikan dari kebaikan yang asal yang ada pada beliau. Di antara yang saya sebutkan tadi kebaikan nubuah dan risalah. Diutusnya beliau untuk seluruh umat manusia. Diutusnya beliau menjadi rahmat bagi sekalian alam. Diturunkannya pada beliau kitab Al-Quran, mukjizat terbesar beliau. Ditetapkan, diturunkan kepada beliau syariat yang kamil. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengulang-ulang pujiannya kepada beliau di dalam Al-Quran Al-Karim. Tidak ada yang memuji lebih daripada pujian Allah kepada beliau. Tidak ada yang memuji beliau lebih tinggi daripada Allah Jalla wa'ala. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penghuni alam ala yang tinggi untuk berselawat dan mengucapkan salam kepada beliau, Allah Subhanahu wa taala perintahkan penghuni alam yang sufla yang rendah bumi itu manusia orang-orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa taslima alaihi, berselawatlah kepada beliau. Wasallimu taslima dan ucapkanlah salam dengan sungguh-sungguh kepada beliau. Seperti kita mengucap Allahumma salli wa sallim ala nabi. Allahumma salli wa sallim ala nabi. Nah, selawat yang demikian Abu, selawat dan salam yang demikian Abu, yang demikian besar, yang langsung Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berselawat dan mengucapkan salam kepada beliau telah dimasuki dengan berbagai macam bid'ah yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Di mana Rabbul telah mengatakan jadi hari maafkan akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Kemudian kita memberikan catatan kaki terhadap firman Allah Tabaraka taala. Maka kita kenal ada bermacam-macam selawat. Sayang saya tidak sempat atau tidak keburu waktu membawa satu kitab. Selawat-selawat bid'ah yang begitu banyak yang dapat dengan mudah dibeli di toko-toko buku yang pemiliknya tidak memelihara buku-buku yang harus dijual, mana buku yang baik dan mana buku yang tidak baik. Bermacam-macam kitab dengan bermacam-macam selawat yang tidak ada asal usulnya dari Islam kecuali dibuat-buat diada-adakan orang dengan lafaz-lafaz yang sebagian dia justru bertentangan dengan syariat Rabbul Alamin. Bahkan mengerjakan larangan beliau. Beliau pernah bersabda sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan lain-lain. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu itrah. Itrah memuji, menyanjung, melampaui batas dari apa yang telah ditetapkan oleh agama. Sebagaimana orang-orang Nasara telah melampaui batas dan memuji Isa bin Maryam. Fa inna ma'ana abdu. Saya ini tidak lain melainkan abd, abdun hamba. Faqulu Abdullah wa rasuluh wa rasuli. Katakanlah olehmu saya ini hamba Allah dan Rasulnya. Di sebagian selawat itu disamakan derajat Nabi dengan derajat ilahiyah ketuhanan. Dan lain-lain. Bahkan dari sebagian itu ada yang meminta langsung kepada meminta kepada Allah dengan perantara Nabi. Mungkin kita semua hafal dan pernah mendengar selawat Ya Rabbi bil Mustafa balik maqsidana dan lain-lain atau selawat nariyah dan lain jumlahnya puluhan ratusan Padahal selawat amal yang sangat tinggi. Nanti akan kita lihat sebagian hadisnya. Di antara buah orang yang sering berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kecintaan. Semakin cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu di mukaddimah kitab ini saya bawakan beberapa hadis wajib bagi setiap muslim mencintai Nabi yang mulia mulai dari halaman 8 di hadis Anas bin Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim وفي رواية لمسلم والنسائي حتى أكون أحب إليه من أهله وماله Berkata Anas bin Malik telah bersabda Rasulullah SAW tidak beriman salah seorang kamu. Jadi tidak sempurna keimanan salah seorang dari kamu sampai aku lebih dicintai dari anaknya, dari orang tuanya, dari manusia semuanya. Dalam riwayat dari Imam Muslim Sampai aku lebih dicintai dari ahlinya, anak dan istrinya, wa malihi dan hartanya. Hadis yang lain halaman 10 yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lain-lain عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده berkata Abu Hurairah Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman salah seorang dari kamu yakni tidak sempurna keimanan salah seorang dari kamu sampai aku lebih dicintai dari orang tuanya dan anaknya. Bahkan yang lebih menarik lagi apa yang dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari pada halaman 10 dan 11 dari jalan Abdullah bin Hisham dia berkata كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر بركات عبد الله بن هشام kami pernah bersama Nabi SAW dan beliau memegang tangannya Umar bin Khattab Umar bin Khattab kemudian Umar berkata kepada beliau Ya Rasulullah لأنت ahabbu ilayya min kulli شيء illa min nafsi. Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali terhadap diriku. Jadi Umar bin Khattab berkata kepada Nabi Alaihi Wasallam, Engkau lebih aku cintai min kulli syai'in dari segala sesuatu illa min nafsi kecuali dari diriku sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليه إليك من نفسي tidak yani belum demi Allah yang jiwaku di tangannya sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu faqala lahu Umar maka Umar pun berkata kepada beliau fa innahu al-an wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi berkata Umar kepada beliau maka sekarang sesungguhnya demi Allah engkau lebih aku cintai dari diriku فقال النبي صلى الله عليه وسلم maka Nabi الله عليه وسلم bersabda kepada Umar الآن يا Umar sekarang sekarang baru engkau mencapai keimanan yang sempurna ya Ali engkau mencintaiku lebih dari segala sesuatu termasuk terhadap dirimu sendiri demikian yang diperintah oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan menuju ke sana adalah dengan mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah satu sunnah beliau adalah berselawat dan mengucapkan salam kepada beliau sesuai dengan apa yang beliau perintahkan. Oleh karena itu para sahabat ridwanullah alaihim jami'an ketika turun ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima tidak ada seorang pun di antara mereka yang merangkai kalimat, membuat kalimat-kalimat selawat kepada beliau. Tidak ada dan tidak ada seorang pun di antara mereka. Mari kita lihat sejumlah sifat selawat yang umumnya dibaca di dalam salat atas pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang kesatu pertama sifat selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari halaman 17 dan seterusnya. Riwayat yang pertama halaman 18 dari jalan Ka'ab bin Ujrah dan seterusnya. Dia bertanya, Ya Rasulullah, yakni para sahabat bertanya, halaman 21 ya. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah mengetahui bagaimana caranya kami mengucapkan salam kepadamu. Para sahabat tahu mengucapkan salam kepada Nabi ini dalam Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu di dalam uh, eh, tahiyat dalam tahiyat atau Assalamu alayka ya Rasulullah Assalamu ala nabi Maka bagaimanakah cara kami berselawat kepadamu? Ariatku. Sahabat bertanya. Tidak menyusun kalimat, menyusun selawat, membuat-buat selawat. Tidak. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Sahabat orang Arab asli Pasih dalam berbahasa Arab Bahkan ketika diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahasa Arab sangat tinggi tinggi. Orang berlomba-lomba mengucapkan syair-syair yang sangat indah dan mereka memiliki kefasihan yang luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat kepada nabi-nabinya sesuai dengan keadaan kaumnya. Pada zaman Musa alaihi salatu wassalam ketika itu sedang berkembang ilmu sihir. Di mana-mana orang ingin menjadi penyihir. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan mukjizat kepada Musa yang dapat mengalahkan seluruh penyihir. Pada zaman Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam Ketika itu sedang berkembang ilmu pengobatan macam-macam orang mengobatinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat kepada Isa bin Maryam alaihi salam tidak kebarang tangguh dengan izin Allah dapat menghidupkan orang yang mati dapat mengobati orang yang berpenyakit buta dapat mengobati orang yang berpenyakit sopak dan lain-lain mukjizat yang Allah berikan kepada Isa bin Maryam nah pada zaman Rasulullah Wasallam sedang berkembangnya ilmu bahasa Arab, ilmu sastra Arab dan mereka berlomba-lomba bersyair dan mereka uh, mengucapkan kata-kata yang sangat fasih sekali sedang tinggi di bahasa Arab ketika itu maka Allah Subhanahu wa taala turunkan mukjizat kepada Rasulullah SAW yang dapat mengalahkan seluruh penyair ketika itu. Yang paling fasih berbahasa Arab pun kalah. Itu Al-Quranul Karim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang tantangannya kepada orang-orang yang ingkar Al-Qur'an. Qul in kuntum Allah tuhibbunallaha قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم إن كنتم min dunillahi in kuntum sadiqin. Katakan jika memang kamu berada tetap dalam keraguan terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah satu surat yang seperti yang semisal Al-Quran. Faktu bisuratin min mislihi. Yang seperti Al-Quran. Al-Quran di dalamnya penuh dengan mukjizat, keindahan bahasanya, uslubnya, gayanya, perintah dan larangannya, berita-berita yang gaibnya dan seterusnya. Buat yang seperti Al-Quran dan ajak penolong-penolong kamu selain dari Allah. Jika memang kamu benar bahwa Al-Quran itu bukan kalam Allah. Nah para sahabat yang hidup pada zaman itu mereka pasti dalam berbahasa Arab. Tapi mereka tidak membuat selawat-selawat mereka bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik?" "Ya Rasulullah, bagaimana cara kami berselawat kepadamu?" Ini manhaj para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Di dalam Al-Qur'anul Karim ini merupakan kaidah yang besar. Allah perintahkan selawat, Allah perintahkan salat, Allah perintahkan mengeluarkan zakat, Allah perintahkan untuk menunaikan ibadah haji, Allah perintahkan untuk berdoa, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berzikir. Semuanya dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat tidak membuat tata cara berzikir seenaknya, tidak membuat lafaz-lafaz selawat, kemudian cara-cara berselawat seenaknya, tidak membuat tata cara salat seenaknya dan seterusnya. Mereka apa? Bertanya kepada Nabi SAW karena ini merupakan perintah Al-Quran Al-Karim. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang dalam Al-Qur'an hati Allah وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ تَعَاطَى كَبَرَ اللَّهُ أَنْ تَعَاطَى كَبَرَ الرَّسُولَ وَمَا نَهَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا أَبَى يَا رَسُولَ بَرِكَ كَبَرَ كَامُ وَأَنْ بِهِ لَا تَرَاصُ الْجَاءَ جَوْهِي Semua para sahabat Ridwanullah alaihim jami'an memulangkan segala sesuatu permasalahan kepada Rasulullah SAW dalam rangka mengikuti Al-Quranul Karim, mengamalkan Al-Quranul Karim, memenuhi perintah Allah Taala. Ya ayyuhalladzina amanu يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم Hai orang-orang yang beriman, ijabahkanlah bagi Allah dan bagi Rasul apabila Rasul memanggil kamu untuk menghidupkan kamu idza da'akum idza da'a apabila ia domil kata ganti ia kembali kepada kembali, kembali kepada siapa? Kembali kepada Rasulullah SAW. Lima yuhikum untuk menghidupkan kamu. Jadi hakikat orang yang hidup, orang yang mengijabahkan panggilan Allah dan panggilan Rasul. Karena itu jauh sekali para sahabat dari berbagai macam bid'ah. Mereka tahu hak Rasul demikian besar, demikian agung. Bahkan seseorang tidak dikatakan taat kepada Allah kalau dia tidak mentaati Rasul. Mayyuti Rasul, mayyuti Allah, mayyuti Rasul, faqad atau Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Dan lain-lain ayat banyak sekali. Tidak kurang di 40 tempat di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang ketaatan kepada Rasul. Mengulang-ulang ketaatan kepada Rasul. Oleh karena itu para sahabat. Hatta ketika para sahabat berada di dalam sholat. Sedang sholat dipanggil oleh Rasulullah SAW. Hai hey, pulan. Langsung diijabahkan. Ada dua kejadian kejadian yang pertama oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Ubay sedang sholat. Lalu dipanggil oleh Rasulullah SAW. Hai Ubay. Ubay tidak. Ubay. Ubay tidak menjawab. Tidak menyambut. Dan tetap sholat. Kemudian ia ringankan sholatnya. Selesai sholat dia datang kepada Rasulullah SAW. Lalu ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang menghalangimu untuk menjawab ketika aku memanggilmu? Jadi kenapa engkau tidak menjawab panggilanku? Ubay menjawab, saya sedang salat ya Rasulullah. Apa jawab Rasulullah SAW? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tidak kau kau dapati apa yang Allah wahyukan kepadaku? Ya yuhalladina amanu Istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Benar. Dan saya tidak akan mengulang lagi insya Allah. kata Ubay. Ini hadis azim sangat besar sekali. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai dan lain-lain hadis ini sahih. Kejadian yang kedua oleh seorang sahabat yang lain, Abu Sa'id al bin al-Mu'anna. Abu Sa'id bin al-Mu'anna bukan Abu Sa'id Al-Khudri. Sama kejadiannya seperti Ubay bin Ka'ab dengan Rasulullah SAW. Kemudian dia tidak menjauhi atau menjawab panggilan Rasulullah SAW. Selesai salat, dia datang ke Rasulullah SAW, ditegur Rasulullah SAW. Kenapa engkau tidak menjawab panggilan ketika aku panggil? Saya sedang salat. Kemudian Rasulullah SAW berdalil dengan ayat tadi. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan secara mutlak ya Ali? Bukan Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Hai orang-orang yang beriman, ijabahkanlah, jadi perkenankanlah bagi Allah dan bagi Rasul apabila Rasul memanggil kamu untuk apa? Untuk menghidupkan kamu, Maka hiduplah para sahabat dengan mengijabahkan panggilan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, tidak satu pun permasalahan peribadatan, keagamaan al-Islam yang tidak mereka pulangkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang demikian banyak sekali. Kalau kita membuka kitab-kitab hadis di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad dan lain-lain, kita akan temukan kejadian seperti itu. Di antaranya adalah berbicara tentang salawat dan salam kepada Nabi yang mulia SAW. Mereka bertanya, Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaih? Ini riwayat yang pertama. Lihat riwayat yang kedua. Halaman 22. Dari jalan Abu Ubaid As-Sa'idi. العمر بن سليم الزرقي قال أخبرني أبو أبيد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك ريال ريال يا رسول Allah كيف نصلي عليه mereka bertanya ya Rasulullah bagaimana cara kami berselawat kepadamu Fala beliau menjawab dulu Allahumma salli dan seterusnya Riwayat yang ketiga halaman 25 عن أبي مسعود العبي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك ليه قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره yang artinya dari Abu Mas'ud Al-Ansari dia berkata Rasulullah SAW mendatangi kami yang datang kepada kami sedangkan kami ketika itu berada di majelis Sa'ad bin Ubadah Sa'ad bin Ubadah adalah salah seorang tokoh dari kaum Ansar maka Bashir bin Sa'ad bertanya kepada beliau أمرنا Allah Taala أن نصلي عليك. Allah Ta'ala telah memerintahkan kita untuk berselawat kepadamu ya Rasulullah wahai Rasulullah fakaifa nusalli alaih maka bagaimana kami berselawat kepadamu bagaimana cara kami berselawat kepadamu Iya, akhlak yang demikian tinggi para sahabat tidak mendahului Nabi yang mulia beribadah kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah harus dengan perantara Nabi yang mulia, Nabi SAW yang menjelaskan kepada manusia bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah dan seterusnya. Lihat manhaj cara beragamanya para sahabat Allah alaihim jami'an. Fakaifa nusalli alaik? Lihat riwayat yang keempat. halaman 29 juga dari jalan Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari jalan yang kedua riwayat yang keempat An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr qala aqbala rajul hatta jalasa baina yaday رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك Yang artinya dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr ia berkata, datang seorang laki-laki sehingga dia duduk di hadapan Rasulullah SAW dan ketika itu kami pun berada di sisi beliau. Maka laki-laki itu berkata, Ya Rasulullah, amma assalamu alaika faqad arafna. Ya Rasulullah, adapun mengucapkan salam kepadamu, kami telah tahu baik di dalam maupun di luar salat. فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك maka bagaimana cara kami berselawat kepadamu ketika kami di dalam salat ketika kami salat dalam salat untuk berselawat kepadamu gimana caranya semoga selawat Allah atasmu sallallahu alaihi قال فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله فقال إذا صليتم Kemudian Rasulullah SAW diam. Sehingga kami ingin kalau sekiranya laki-laki itu tidak usah bertanya. Maka beliau menjawab, "Idza sallaitum alayya faqulu" Apabila kamu berselawat kepadaku, maka ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad, ala Muhammadin nabiyil ummi dan seterusnya. Riwayat yang kelima dari jalan An Abi Sa'id Al-Khudri halaman 35. Qala Qulna ya Rasulullah hadha at-taslim fa kayfa nusalli alayhi? Dari Abi Sa'id Al-Khudri dia berkata, kami bertanya. Jadi para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadha at-taslim." Ya Rasulullah, ini salam. Mengucapkan salam kepadamu kami telah mengetahui. Itu yang dimaksud. Fa kayfa nusalli alayhi? Maka bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Lihat, lagi-lagi kita temukan riwayat ini berulang-ulang kali. Berulang-ulang. Dari delapan sifat selawat yang saya jelaskan di sini. Para sahabat ridwanullah alaihim jami'an bertanya, "Kaifa nusalli alaih?" Bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Ini merupakan qaidatun azimah, kaidah yang besar Segala sesuatu dipulangkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana kami berzikir kepadamu? Bagaimana kami salat? Mendirikan salat. Bagaimana mengeluarkan zakat? Bagaimana me me menunaikan ibadah haji? Dan seterusnya. Ini salah satu kaidah dari kawaid syarak, kaidah-kaidah agama dalam manhaj cara dan sikap beragama yang sangat besar. Tanya Tanya, bertanya kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW tidak ada, melihat kepada sunnah beliau. Dari mana? Dengan perantara siapa? Dengan perantara al-ulama. Al-ulama warafatul anbiya. Para ulama dan pewaris Nabi. Mengamalkan perintah Allah Jalla wa'ala. Fas'alu ahlan zikrin kuntum la ta'alamu. Tanyalah kepada ahli ilmu. Jika memang kamu tidak tahu. Karena ahli ilmu perantara antara Nabi dengan umatnya yang menjelaskan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW perantara antara Khalik dengan makhluk, makhluk dengan Khalik. Bukan perantara dalam arti penyembahan peribadatan. Bahwa kita beribadah kepada Allah jadi menyembah Rasulullah SAW. Meminta kepada Allah dengan perantara Rasulullah SAW. Tidak. Perantara tabligh dalam menyampaikan risalah Rabbul Alamin. Rasulullah SAW yang memberikan penjelasan dari delapan macam selawat, sifat selawat yang saya ketahui dari penjelasan, dari keterangan yang saya dapat di hadis-hadis Rasulullah SAW dari kitab para ulama kita lihat tidak ada satupun lafal sayyidina antum yang pegang kitab saya beri waktu berapa menit ada tidak lafaz Sayyidina dalam sifat selawat yang Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat dan ini tercantum di seluruh kitab hadisnya saya catat, saya terangkan juznya jilidnya, nomornya mungkin ada perbedaan tapi disitulah tempatnya di Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad berpuluh, banyak sekali hampir seluruh kemampuan saya saya tuangkan. Kalau ini kitab paling saya cintai dan awal-awal karangan saya. Awal-awal saya mengarang kitab ini. Lama saya tanam, sudah Sekian tahun lamanya baru diterbitkan. Periksa, coba berapa menit saya belum. Ada tidak lapan tidak Dari riwayat pertama sampai delapan riwayat, delapan sifat. Lihat. Yang bawa kitab lihat. Lihat. saya tidak ada dan tidak pernah diajarkan oleh Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengucapkan selawat kepada beliau dengan tambahan sayyidina. Walaupun beliau sayyid, beliau sayyidul anbiya wal mursalin, tapi ini bentuk berita, khabar. Tapi dalam berdoa mengucapkan selawat tidak ada lafaz sayyidina. Walhal beliau ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah kata beliau dalam hadis Bukhari dan Muslim. Saya sayyidnya anak Adam pada hari kiamat. Ini bentuknya apa? Berita. Dalam pengucapan selawat tidak ada lafaz sayyidina. Siapa yang memberikan tambahan lafaz sayyidina? jutaan bahkan mungkin berpuluh juta kaum muslimin di negeri kita ini kalau berselawat kepada Nabi SAW di dalam atau di luar salat selalu dengan tambahan Allahumma salli ala sayyidina wa habibina dan seterusnya dan seterusnya siapa yang memberikan tambahan padahal para sahabat sekurang-kurangnya mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau disebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam atau ucapan salam assalamu ala nabi atau assalamu ala nabi wa rahmatullah atau assalamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Atau Allahumma salli wa sallim ala nabi, Allahumma salli wa sallim ala nabi. Dah ada lapan Sayyidina. berjuta-juta kaum muslimin dalam salat mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Ibrahim. Dari mana tambahan itu? Padahal Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza haddatsukum haditsan fala tanzilunna 'alayya." Apabila aku ceritakan kepada kamu sebuah hadis, maka jangan sekali-kali kamu memberikan tambahan. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Ikhwan dan akhwat yang saya muliakan Kita lihat bab yang kedua Menjelaskan tentang keutamaan salawat dan salam kepada Nabi SAW Ada delapan buah hadis Saya bawakan di dalam kitab ini Yang menjelaskan dari hadis-hadis yang sahih tentunya yang menjelaskan tentang keutamaan yang demikian besar bagi orang yang berselawat kepada beliau. Hatta sekali saja. Seperti hadis yang pertama, An Abi Hurairah, halaman 53. An Abi Hurairah qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran dari Abi Hurairah yang berkata sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda barang siapa yang berselawat kepadaku sekali saja niscaya Allah akan berselawat kepadanya sepuluh kali yakni Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan yang menjadi sepuluh Bagaimana orang yang sering berselawat kepada beliau dua, tiga kali dan seterusnya? Ini sekali selawat Demikian juga hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga halaman 55, halaman 55. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات dari Anas bin Malik Dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, Barang siapa yang berselawat kepada aku satu kali selawat, niscaya Allah akan berselawat kepadanya sepuluh kali. Dan dihapuskan darinya sepuluh kesalahan. Dan diangkat baginya sepuluh derajat. Lihat keutamaan berselawat kepada Nabi. Tentunya harus dibina atas dasar ikhlas lillahi ta'ala dan mutaba'atul Rasul dalam rangka intibah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan cara-cara yang sunnah bukan dengan cara-cara yang bid'ah dengan lafaz yang sunnah dengan cara yang sunnah dan sifat yang sunnah dengan bilangan yang sunnah dengan waktu dan tempat yang sunnah baru kita akan memperoleh dan mengharapkan ganjaran yang demikian besar Allah berselawat 10 kali dihapuskan kesalahan sepuluh kesalahan dan diangkat sepuluh derajat bagi mereka yang mengucapkan salawat dan salam satu kali seperti itu sehingga kita katakan Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala wa ala Muhammad Allahumma salli wa sallim ala Nabi itu saja sepuluh kali Allah berikan kemudian hadis yang keempat عن عبد الله بن أبي طلحة عن عديه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم وبشر يرى في وجهه dari Abdullah bin Abi Talha dari bapaknya yaitu Abu Talha ia berkata sesungguhnya Rasulullah SAW pada satu hari pernah datang kepada kami dan kegembiraan tampak di wajah beliau Fakulna maka kami berkata, Ya Rasulullah, inna naral busra fi wajhika lam nakun narah. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah melihat kegembiraan nampak di wajahmu yang belum kami melihat, yang belum pernah kami melihat sebelum ini kami belum pernah melihatnya. Faqala, ajal. Jawab beliau benar, innahu atani malakun wa fi riwayatin innahu ja'ani Jibril. Sesungguhnya telah datang kepadaku seorang malaikat dalam salah satu riwayat telah datang kepadaku Jibril faqala li lalu Jibril berkata kepadaku ya Muhammad inna rabbaka yaqul yaqul lak hai Muhammad sesungguhnya Rabbmu berfirman kepadamu amma yurdika an la yusalli alayka ahadun min ummatik illa sallaytu alayhi ashran وليسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه أشرا قلت بلى أي رب Hai hey Muhammad, sesungguhnya Rabbmu telah berfirman kepadamu. Tidakkah engkau senang, engkau rela bahwa tidak seorang pun di antara umatmu yang berselawat kepadamu satu kali selawat, melainkan aku akan berselawat kepadanya sepuluh kali. Dan tidak seorang pun dari umatmu yang mengucapkan salam kepadamu satu kali salam, melainkan aku akan mengucapkan salam kepadanya sepuluh kali. Kultu, kata Rasulullah SAW kepada Abu Talha, saya menjawab, Bala ya Rabbi. Iya, wahai Rabbku, saya rela. Ini hadis yang mulia, hadis yang sahih bisa dilihat takhrisnya di kitab saya ini menjelaskan alangkah besarnya keutamaan berselawat dan mengucapkan salam kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lihat hadis yang kelima halaman 60. Ada Abdullah bin Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna lillahi malaika sayyahina fil ardi yubarrighuni min ummati salam. Dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling di permukaan bumi, yang menyampaikan salam, yang menyampaikan salam mereka kepada aku, yakni salam umatku kepada kepada aku. Yuballighuni min ummati salam mereka para malaikat yang berkeliling di permukaan bumi itu menyampaikan kepadaku salam umatku. Jadi seperti kita mengucapkan salam kepada Nabi. Kepada Nabi, Assalamualaikum Nabi wa wabarakatuh. Itu satu kali salam. Sekurang-kurang Assalamu ala Nabi atau Assalamu ala Nabi wa rahmatullah atau Assalamu ala Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Atau sekalian dengan salam Allahumma salli wa sallim ala Nabi ala Rasulillah ala Muhammad Kemudian hadis yang keenam. An Abi Hurairah, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Ma min ahadin yusallimu alayya illa radda Allah alayya ruhi hatta arud alayhi salam." Dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, tidak seorang pun, yang tidak seorang pun dari umatku yang mengucapkan salam kepadaku, melainkan Allah mengembalikan ruhku kepadaku. sampai aku jawab salamnya ini kekuasaan Rabbul Alamin kemudian hadis yang ketujuh halaman 62 عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا القبر عينا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم dari Abi Hurairah dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu seperti kuburan, dan jangan kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan Aid yang didatangi pada waktu-waktu tertentu. Kalau kubur Nabi saya sudah tidak boleh, apalagi kubur yang selain beliau. Dan berselawatlah kepadaku, karena sesungguhnya selawat kamu akan sampai kepadaku di mana saja kamu berada. Kita berselawat di sini akan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallu alaihi fa inna salata qad tablughuni aitsu kuntum. Kemudian hadis ke-8, hadis yang sangat besar sekali dari Ubay bin Ka'ab dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thuluth al-lail qama faqala" Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila telah lewat sepertiga malam yang pertama, maka beliau berdiri dan beliau berkata ya ayuhan nas uzkurullah wahai manusia ingatlah Allah uzkurullah ingatlah Allah jaat ar-rajifah jaat ar-rajifah tatba'uha ar-radifah al-maut bima fihi datang kematian dan apa yang ada pada kematian itu jaa al-maut bima fihi akan datang kematian dengan apa yang ada padanya yakni dengan dengan kepayahannya dengan huru hara setelah kematian dan seterusnya. Jadi Rasulullah SAW memperingati manusia agar ingat kehidupan sesudah kehidupan dunia ini. Kehidupan sesudah kehidupan dunia ini. Kehidupan akhirat yang diawali dengan kematian dan seterusnya. Kala Ubay, berkata Ubay, Fakultu ya Rasulullah, Inni uksiru, inni uksiru salat alaika, fakam aj'alu laka min salati. Ya Rasulullah, saya sering berselawat kepadamu. Maka berapa banyak saya jadikan untukmu jadi selawat salatku, jadi selawatku kepadamu. Berapa banyak? Rasulullah SAW masih terserah kepadamu mau selawat berselawat kepadaku satu kali boleh mau dua kali boleh tiga kali dan seterusnya kultu arrubu bagaimana kalau seperempatnya Kalau masih terserah kepadamu fa in zidta fa huwa khairul lak kalau engkau tambah lagi maka itu lebih baik bagimu Kultu penis. Bagaimana kalau setengah? Kalau masih terserah kepadamu. Wa in zidta fahuwa khairul lak. Kalau engkau tambah maka lebih baik. Kultu fasulutain. Bagaimana kalau dua per tiga? Kalau masih terserah kepadamu. Fa in zidta fahuwa khairul lak. Kalau engkau tambah maka lebih baik bagimu. Kultu aj'al aj'alu laka salati kullaha. Aku akan jadikan untukmu selawatku semuanya. قال إذا تقفى همك وفي رواية إذا يكفيك الله تبارك وتعالى أهمك من دنياك وآخرتك ويغفر لك ذنبك yang artinya kalau demikian yang seluruhnya engkau untuk berselawat kepada aku yang banyak sekali engkau berselawat kepada aku niscaya akan dicukupi segala keinginanmu. Allah akan mencukupi segala Allah taala akan mencukupi segala keinginanmu dari urusan duniamu dan akhiratmu dan akan diampunkan dosa-dosamu. Seluruh hadis yang datang mengenai keutamaan selawat masuk ke dalam hadis yang mulia ini bagi mereka yang memperbanyak selawat kepada Nabi yang mulia SAW maka keutamaannya segala keinginannya dari urusan dunia dan akhirat akan dipenuhi oleh Allah pertama yang kedua akan diampunkan segala dosa-dosanya Kemudian pada halaman 68 saya jelaskan sifat mengucapkan salawat assalamu ala nabi atau assalamu ala nabi wa rahmatullah wa assalamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh itu uh, sekurang kurang Kemudian setelah keutamaan salawat yang demikian besar Maka pada bab yang ketiga ada tempat-tempat dan waktu-waktu yang disyariatkan mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat halaman 73 Tempat-tempat dan waktu yang disyariatkan Mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang pertama di dalam salat Di waktu tasyahud Atau tahiyat awal dan akhir Berdasarkan hadis yang saya tulis di halaman 75 ketika Rasulullah SAW mendengar seorang berdoa dalam salatnya tetapi dia tidak mengucapkan tahiyat dan dia tidak berselawat kepada Nabi SAW lalu Rasulullah SAW mengatakan ajilahan ajilahan tergesa-gesa orang ini kemudian beliau memanggil orang itu lalu beliau berkata kepada orang itu idza shalla ahadukum fi tamjidi rabbih وفي رواية بتحميد الله والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء yang artinya apabila salah seorang kamu salat maka yakni ketika dia duduk tahiyat tasyahud awal atau akhir hendaklah dia mulai memuji Rabbnya dalam riwayat memuliakan Rabbnya dalam riwayat yang lain memuji Allah menyanjungnya kemudian berselawat memuji dan menyanjung Allah dalam salat adalah ketika tahiyat At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatat seterusnya. Di situ ada salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ayuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian baru mengucapkan salawat. Setelah itu, thumma yad'u ba'du bima syaa. Kemudian setelah itu boleh dia berdoa apa yang dia mau. Hadis yang mulia ini bersifat ammah, umum untuk tahiyat awal dan tahiyat akhir. Karena itu para ulama mengatakan selawat di tahiyat awal hukumnya sunat disukai, sedangkan di tahiyat akhir hukumnya wajib. Yang berdosa kalau ditinggalkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak sah salatnya. Yang kedua, di dalam salat jenazah sesudah takdir yang kedua halaman 80 yakni sesudah takbir yang kedua. Takbir yang pertama dalam sholat jenazah kita membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua kita membaca selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi seperti selawat di dalam sholat. Tahbir yang ketiga dan keempat doa. Kemudian pada halaman 81 yang ketiga setiap kali disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan selamat kepada beliau. Dalilnya banyak sekali di antaranya hadis yang saya bawakan al-bakhilu man zukirtu 'indahu thumma lam yusalli 'alayya. Halaman 82. Orang yang kikir, hakikat orang yang kikir adalah orang yang disebut namaku kemudian dia tidak berselawat kepada aku. Kemudian yang keempat halaman 85 sesudah mendengar azan. Sesudah mendengar azan. Dalilnya adalah An Abdullah bin Amr bin Al-As annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma, ma yaqul. Dari Abdullah bin Amr bin As bahwasanya dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kamu mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin." Thumma sallu alaihi Kemudian berselawatlah kepadaku fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asharan Kemudian berselawatlah kepada aku karena sesungguhnya barang siapa yang berselawat kepada aku satu kali selawat niscaya Allah akan berselawat kepadanya sepuluh kali selawat. Thumma sallallahu liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة حلت له الشفاعة Kemudian mintalah kepada Allah untuk al-wasilah. Ini kita Allahumma rabb hadhihi ad-dawati at-tamah was-salati al-qa'imah آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته Adapun tambahan sesudah sudah itu ya arhamar rahimin innaka la tukhliful mi'ad dan lain-lain tidak ada yang sah hadisnya bahkan sebagiannya tidak ada asal usulnya Maka selesai azan, selesai selesai muazzin mengucapkan ada muazzin, sunat kita mengikutinya. Kemudian selesai azan, sunat kita mengucapkan salawat. Allahumma salli ala Muhammad sebulan-bulan ini. Kemudian mengucapkan doa. Allahumma rabb hadhihi tawfitama. Kemudian ada lagi ada beberapa faedah dalam halaman 87 saya terangkan beberapa faedah yang berkaitan dengan azan. Kemudian pada halaman 95 Ketika masuk masjid dan ketika keluarnya Ada beberapa buah hadis saya bawakan di kitab ini Sunat mengucapkan salam Selawat dan salam kepada Nabi SAW Ketika masuk dan keluar dari masjid. Allahumma salli wa sallim ala nabi. Allahumma ftahli abwab rahmatik. Ada yang dahulukan dengan al bismillah al bismillah. Allahumma salli wa sallim ala nabi. Allahumma ftahli abwab rahmatik. Masuk. Keluar dari bismillah. Allahumma salli wa sallim ala nabi. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Di antaranya. Selawat. Sunat hukumnya. Kemudian yang keenam setiap duduk di majelis seperti ya atau majelis-majelis yang umum, majelis dalam urusan keduniaan atau keagamaan. Di antara hadisnya adalah pada halaman 101 An Abi Hurairah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله ولم يصلوا على على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم القيامة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم Disunahkan sebagian ulama mengatakan wajib berzikir dan bersalawat kepada Dari Abi Hurairah, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bersabda, tidak satu kaum pun yang duduk di satu majlis dan dia tidak berzikir kepada Allah dan tidak berselawat kepada nabi mereka melainkan hal tersebut merupakan kerugian atas mereka pada hari kiamat jika Allah mau Allah azab mereka jika Allah mau Allah ampunkan mereka lapas yang terakhir itu yang dipergunakan oleh ulama untuk menentukan hukum wajibnya berzikir dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam majlis. Kemudian yang ketujuh pada waktu berdoa sunat. Sebelum berdoa, setelah memuji dan menyanjung Allah, meminta kepada Allah dengan perantara nama-nama yang mulia, lalu berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kedelapan pada waktu malam Jumat dan hari Jumat ada beberapa buah hadis saya bawakan Eh, di sini. Nah itulah beberapa uh, tempat kemudian pada halaman 113 kita pun diperintah untuk mengucapkan salawat dan salam kepada nabi-nabi yang lain berdasarkan firman Allah wassalamu ala al-mursalin dan salam keselamatan dan sejahtera atas para rasul dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sallu ala anbiya'illahi wa rusulihi fa inna Allah ba'athahum kama ba'athani Berselawatlah kepada para nabi Allah dan rasulnya karena sesungguhnya Allah telah mengutus mereka sebagaimana Allah telah mengutus seperti berkata Musa alaihi salatu wassalam nah inilah yang eh, bagian-bagian uh, tempat-tempat di mana disunatkan dan sebagiannya wajib kita berselawat kepada Nabi sepanjang yang saya ketahui. Kemudian yang terakhir adalah bid'ah bid'ah dalam selawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya tidak membawakan secara rinciannya, tapi saya terangkan kaidahnya. Perhatikan pada halaman 117. Di antara bid'ah bid'ah selawat tersebut ialah setiap selawat yang datang dari hadis-hadis yang dhaif yang sangat dhaif atau dhaifun jiddan atau hadis-hadis yang maudhu yang palsu atau segala macam riwayat yang tidak ada asalnya sama sekali la asalah ini sebetulnya kaidah untuk seluruh permasalahan apabila datang dari hadis yang dhaif apalagi sangat dhaif apalagi yang palsu yang tidak ada asal usulnya maka ini masuk ke dalam bid'ah yang kedua, halaman 118. Atau setiap sifat selawat yang dibuat-buat yang tidak ada asalnya, umumnya dibuat oleh ahli bid'ah. Yang kemudian mereka tetapkan dengan nama selawat ini dan itu. Kan banyak ada selawat badriyah, ada selawat Naria, ada macam-macam selawat. Hmm. Selawat yang seperti jumlahnya banyak sekali sampai ratusan. Salah satu contohnya selawat buatan ahli bid'ah اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به تنحل به العقود terus ya. Ini sholat bid'ah yang di dalamnya terdapat lapas-lapas yang syirik. Yang ketiga atau menentukan bilangan dan waktu atau tempat tertentu yang mana syarat, yakni agama kita Islam tidak pernah menetapkannya. Ini kalau yang dibaca selawat yang sunnah. Bagaimana kalau yang dibaca itu selawat yang yang bid'ah? Yang keempat atau memberikan ziyadah tambahan atas selawat yang sahih. Contohnya tambahan Sayyidina dalam selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau ala Sayyidina Ibrahim. Inilah yang ada di dalam sebagian atau yang ada di dalam kitab ini Kita kecil ini tapi saya kira telah mewakili dan mencukupi bagi orang yang mau kembali kepada sunnah Nabi Mulia paling salatu wassalam dan selanjutnya kita akan soal jawab untuk melengkapi mana yang belum kita bahas dan mana yang kurang